Tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Pocong Jumat Wagi. berawal dari kematian Lastri. Pada saat dikubur tiga hari setelah kematiannya, kuburan Lastri jeblong. masyarakat mendengar dan mengetahui kuburan Lastri Jeblong. Masyarakat mulai berasumsi beraneka ragam, yang pada mulanya takut ada yang semakin takut, namun sebagian lain mulai timbul tanda. Joko pada malam keempat setelah kematian Lastri kembali menampakkan diri, berada di tengah warga yang berani keluar rumah mereka muncul keraguan. Apakah fenomena bolongnya kuburan Lastri adalah berkaitan dengan kemunculan pocong Lastri yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini? Ataukah ada yang sengaja membobol kuburan Lastri untuk kepentingan pribadinya? Menurut yang saya ketahui, bahwa bila ada kuburan jeblong, maka si mayat sedang pergi mengembara untuk mencari tumbal, Pak. Kata Joko pada kerumunan orang. Sebagian mereka ada yang diam dan memikirkan apa yang dikatakan Joko. <laughs> Masa iya toh, kok Joko? Wang wis mati kuwi ya ora nah, malah kok nganggo cerita kemunculan pocong lastri toh. Ah, kemunculan pocong lastri cek nane kuwi lak yo ya jan guncang warga ning kene kebenarannya itu sangat diragukan siapa yang melihat juga tidak ketahuan namanya tiba-tiba tersebar bahwa Lastri bangkit lagi bangkit lagi jadi pocong nah itu yang bikin bingung gini aja mulai malam nanti kita adakan ronda gimana kalau masih takut giliran per RT saja Setelah malam itu, semua sepakat untuk mengadakan ronda malam. Malam itu malam Jumat Wage. Sunyi, sepi, lolongan anjing-anjing malam menyertai jalannya dua orang pemuda yang lagi ronda malam. Saat di tengah-tengah jalan desa tepatnya di bawah pohon bambu, Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sesosok penampakan yang sangat mengerikan. Tubuh yang bergontai-gontai di atas pohon bambu. Dengan menggunakan pakaian compang camping, wajahnya pucat berantakan dan rambutnya terurai panjang orang pemuda itu lari tunggang langgang karena ketakutan dengan penampakan itu. Dalam hati mereka, betulkah itu pocong lastri? Oh. malam berikutnya, Semakin gempar dan semakin tersiar kabar bahwa Lastri menjadi pocong. Untuk itu, semua warga habis selesai sholat maghrib tentunya rumahnya sudah tertutup rabi. Saya bersama Mbah Karti, waktu itu melekan di rumah Mbah Karti. <laughs> Berasah percaya kandhane wong-wong ngono kuwi lho. Gus, Gus, paling yo mung isu pocong ning saiki iki yo malam jemah wage iki. Mulane niku Mbah, kula niku ajrih badhe mantuk. <laughs> Bocah nom kok ya wedi karo bekakas ngono kuwi lho. Ning yo jamak lumrahe nek arep metu sak metu ki yo ndonga dhisik ngono lho, Gus, Gus. Lah kula niki mboten wantun mantuk pripun, Mbah? Hari semakin larut malam, saya bersama Mbah Kardi, saking keenakan ngobrol, tidak tahu kalau hampir sudah jam 11 malam. Wah, pun jam 11 dalu, Mbah. Lomboten mboten pantun mantuk, Mbah. Pripun? Anginep ah, kene apa piye? Masa njaluk ngeterke? Wah, nggih, Mbah. Lah benjing kula badhe nanem e. engko lak yo diseneni karo ibu bapak wah iki bocah nom sing wah jantenan ya wis ayo tak tutne ayo. Jam di tanganku sudah menunjukkan setengah dua belas malam. Aku bersama Mbah Kardi dengan langkah yang sedikit agak rikuh karena saat itu jantungku berdebar-debar, takut bukan kepalang, takut andai kata bertemu dengan pocong lastri. Namun saat itu saya bersama Mbah Kardi, sedikit banyak hatiku lega dan ku beranikan diri untuk melangkah dengan tegar. Lolongan-lolongan anjing malam terdengar saut-sautan dari jauh. Saya melangkah bersama Mbah Kardi, tiba di pertigaan jalan dengan penuh ditumbuhi jarak jitun. Saat itu keadaan remang-remang karena tersinari rembulan yang hampir saja tenggelam ke peraduan. Saya diam karena merasa takut. Belum lagi selesai rasa takutku tiba-tiba terdengar suara cekikian yang begitu keras. kaget, gemetaran, dengkul kurasane otek, tangan kuel welan Dari jauh kulihat sesosok bayangan berwarna putih. Saat itu Mbah Kardi langsung sigap. <laughs> Ah, menawa wae kuwi Gus sing diarani pocong. Ning menawa wae ya ora pocong poconge lastri kok ya. Masa wis mati kok dadi pocong? Kuku <laughs> kula ajri, Mbah kulo ajrih ora kroso sampai aku ngompol sak jeruning suwal. Huh, kowe kok ngompol kaya ngono tak Gus? Sesosok bayangan putih berkelebat itu tiba-tiba mendekat kepada saya dan Mbah Kardi. Jantungku seakan berhenti saat melihat wajah perempuan itu penuh darah belipotan rambutnya terurai panjang, dan kakinya tidak menapak di tanah. Mbah Kardi memberanikan diri untuk bertanya. <laughs> Bangsa kaib, kue kok wani ganggu marang masyarakat di sokene ki ono sebabe apa? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan dari Mbah Kardi. Dia malah tertawa, tertawa dan sangat mengerikan. <laughs> gawe almarhumah lastri jatine kowe iki bangsa jin bangsa setan sing kudu tak basmi tak singkirke saka kene aja gumuyu karo Mbah Kardi iki aku ora teges wani karo kowe ora ning nek kowe ku wani ganggu marang masyarakat kene ya bakal tak singkirke saka kene Mbah Kardi dengan sigap Sorban yang dipakainya itu dihantamkan pada makhluk itu. Tatkala makhluk itu hilang dalam kegelapan malam. Wes guys, nang ayo, diteruske bajet lakune ayo. Sehabis kejadian itu, saya tidak berani keluar malam. Dan seakan-akan pula daerah saya sudah sepi dari teror pocong. Itulah cerita singkat dari saya, Misteri Pocong Jumat Wage bersama tim Cima.